الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Saudara-saudaraku, para pendengar yang budiman di seluruh penjuru tanah air maupun mancanegara yang menyimak pada kesempatan ini Islam mengajarkan kita selalu memiliki kualitas di dalam melakukan tindakan apapun kuntum khairu ummah kita diharapkan menjadi umat yang terbaik Umat yang terbaik tidak lahir demikian saja Tapi memerlukan sebuah perjuangan Kita senang dengan segala hal yang berkualitas Makanan yang enak, lezat itu makanan yang berkualitas Pakaian yang berkualitas Kita senang dengan imam yang suaranya berkualitas cara membacanya berkualitas. Kita senang belanja di tempat orang yang selain barangnya berkualitas, juga pelayanannya berkualitas. Islam mengajarkan kita selalu melakukan tindakan apapun berkualitas. Tidak hanya yang menampak tapi juga yang tidak nampak. Contoh saum kita. Siapa yang tahu kita batal? Kita bisa berbuka lalu pura-pura saum di lemah-lemah, di lemas-lemas. Di kantor kita makan, di kantin, tapi sampai ke rumah sempoyongan. Aduh, emang sekarang udara panas ya. Tidak ada yang tahu tapi Islam mengajarkan bagaimana kita jujur sampai di tempat yang tidak dilihat siapapun. Maaf, sholat. Siapa yang tahu kita tidak wudhu? Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba sedang duduk ngebletek kalau dalam bahasa Sunda ya. Jadi buang angin tapi kecil sekali. Sejenis gelembung mini peletek saja. Kita terus senyum sendiri, tengok kiri kanan. Tidak ada yang dengar, tidak tercium baunya. Tapi hati kita sudah tahu bahwa kita sudah mengeluarkan sejenis belerang. Nah, mau diteruskan sholatnya, cemas tidak diterima. Bayangkan hal yang kecil wudhu lagi turun dari masjid antri di tempat wudhu naik luar biasa Islam menginginkan bahwa kualitas tidak hanya dalam waktu berhadapan dengan Allah tetapi dalam segala aktivitas kita kita tahu bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling berkualitas dan hasilnya menggugah dan merubah dunia kita pun akan menjadi seorang yang insya Allah menggugah dan merubah jikalau kita senang kepada kualitas termasuk ceramah seperti ini saya harus berjuang agar setiap patah kata bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan juga bisa dinikmati oleh para penyimak di seluruh penjuru bumi ini.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 penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan penuh kerendahan hati dengan tawadu dan apabila orang-orang jahil orang-orang yang tak berilmu menyapa mereka mereka menjawab dengan kata-kata yang baik dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang adalah dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka dan orang-orang yang berkata ya Tuhan kami jauhkan azab jahanam dari kami sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman Dan orang-orang yang apabila memberikan harta, membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. والذين لا يدعون آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina tidak berzina barang siapa yang melakukan demikian niscaya dia mendapat pembalasan dari dosanya yakni akan dilipat gandakan azab untuknya di hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab tersebut dalam keadaan terhina illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wa amila amalan salihan سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا beriman dan mengerjakan amal soleh maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan dan adalah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang dan orang-orang yang bertobat dan mengerjakan amal-amal soleh sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Saudaraku, ini adalah bagian dari surat Al-Furqan. Namun beberapa hal yang penting sekali kita garis bawahi adalah bagaimana orang yang dicintai Allah itu orang yang rendah hati. Ini penting. Karena kalau sudah terangkat diri kita menjadi tinggi hati, merasa lebih dari orang lain. Mudah sekali kita disengat oleh berbagai penyakit hati lainnya. Penyakit mudah marah. Orang yang merasa lebih tinggi dari orang lain. Ketika orang yang dianggap lebih rendah dari dirinya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harapannya. Dia akan menyengat mudah marah. Dan kalau marah akan mengeluarkan kata-kata yang menghina, mencemooh, merendahkan dan hasilnya adalah permusuhan. Orang-orang yang rendah hati dia jarang memiliki musuh karena dia tidak melihat orang lain sebagai orang yang direndahkan. Orang yang tawadu berhusnudon kepada orang lain siapa tahu orang yang nampak biasa-biasa dalam pandangan kita padahal mulia dalam pandangan Allah tapi saya tidak melihat dia sedekah banyak apakah kita pernah berhari-hari 24 jam sehari tinggal bersamanya Apakah kita pernah menembus relung hatinya? Apakah kita pernah tahu kualitas sholatnya? Apakah kita tahu pikirannya ingat dan tajud kepada Allah terus? Apakah kita tahu niat dibalik setiap perbuatannya? Kita tidak tahu. Bagaimana mungkin kita merendahkan orang hanya dengan tampilan luar yang kita lihat sejenak saja? Oleh karena itulah kita sulit belajar kalau kita memiliki kesombongan. Karena kita akan sibuk mencari kekurangan orang yang kita anggap rendah. Orang yang tawadu sulit dengki. Sedangkan kesombongan biasanya mudah kita menjadi pendengki. Orang yang dengki susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kedengkian yang ada di hati kita tidak akan merubah nasib orang lain, melainkan merubah nasib kita sendiri menjadi semakin nelangsa dan apes. Kesombongan membuat dia tidak tahan melihat orang lain memiliki kelebihan. Kesombongan membuat menjadi dengki, dengki terbagi dua ada dengki yang tidak mau melihat orang lain dapat nikmat dan nikmat itu ingin pindah kepada dirinya. Ada juga dengki yang tidak rela orang lain mendapat nikmat walaupun dirinya tidak mau nikmat itu pindah pada dirinya. Saudara-saudaraku sekalian, kita harus memiliki program Ramadan ini adalah program menuju pribadi rendah hati. Salah satu di antara yang diisyaratkan ini adalah jikalau ada orang yang berkata yang kurang berkenan di hati kita. Ternyata diisyaratkan orang yang tawadu itu selalu menjawab dengan kata-kata yang baik. Tenang, bijaksana, tidak meladeni keburukan dengan keburukan, tidak meladeni penghinaan dengan penghinaan, tidak melayani fitnah dibalas dengan fitnah. Justru keburukan dibalas dengan sesuatu yang menggugah sikap yang lebih baik. Dan di antara ciri orang yang disukai Allah adalah sangat mencintai tahajud, qiyamul lail kalau di bulan Ramadan ini kita memiliki taraweh sesungguhnya sama grup kiamulail, grup sholat malam. Nah saudaraku sekalian, mudah-mudahan ayat-ayat tadi menginspirasi kita karena tidak ada yang membuat kita bahagia selain dicintai Allah, disayang Allah. Milikilah minimal dua hal tadi yaitu menjadi orang yang tawadu, rendah hati dan menjadi orang yang tidak putus menghidupkan malam hari